Muslimah bukan anaknya perampok. Lebih dari itu, namanya Abu Jahal itu orang lebih dari perampok itu Abu Jahal. Keluar anak namanya Ikrimah ibn Abi Jahal. Ikrimah sahabat setia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun demikian Nabi melarang mencaci Abu Jahal. Waktu Abu Jahal, waktu Ikrimah datang, lihat. Ya. Waktu Ikrimah datang, kufuan Abi Jahlin takrimatan li Ikrimata. Jangan ngomongin Abu Jahal ya jaga hatinya Ikrimah. Ya, sekarang ada ahrak akhir zaman nyaci maki. Ngomong, bapak ibu Nabi Muhammad di neraka. Ya, kurang ajar bener nih. Ini kerjaan amat itu. Memang manusia-manusia aneh zaman sekarang. Mencaci maki. Tidak, kita jangan mencaci maki. Mencaci bapaknya orang. Karena orang itu akan marah mencaci kita. Kalaupun kita melihat kejelekan, kejelekan bukan untuk dicaci. Siapa yang mengajarkan mencaci kejelekan seseorang? Kita tidak tidak dianjurkan mencaci kejelekan, membuka kejelekan seseorang. Tetapi yang dihimbau adalah kita merubah, ya, mengingatkan dan seterusnya.